yaitu sholat kepada fitrah masyarakat muslimin. Kedudukan sholat di dalam Islam. Manzilatus sholat di Islam. Kedudukan sholat di dalam Islam. Ya tentunya sholat kita tahu dia adalah rukun kedua. Setelah syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ini adalah ibadah yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang disebutkan secara terpisah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kadang-kadang salat itu disertai sebutannya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kadang-kadang disertai dengan ibadah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat dan kadang-kadang disertai penyebutannya dengan ibadah nahar yaitu penyembelihan fasalli li rabbika wanhar ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kadang-kadang disertai penyebutannya dengan ibadah zikir seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala man eh, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa Itulah ibadah salat kepada Bidin Mahasirah Muslimin yang memiliki kedudukan yang sangat agung, manzilah yang sangat tinggi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Dan ibadah salat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya di mana kewajiban ibadah salat itu langsung dijemput oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj dari 50 kali sehari semalam diringankan menjadi 5 kali sehari semalam. Dan sholat ini adalah ibadah yang sudah dikenal oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya dengan tata cara dan sunnah yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa faedah dan keutamaan ibadah salat ini. Yang paling ma'ruf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar." Sesungguhnya ibadah salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan zikrullah itu lebih besar dan lebih agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu fungsi ibadah salat bagi para pelakunya yaitu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, itu dari kejahatan dan keburukan. Jadi ibadah salat merupakan salah satu proses tasfiyatun nufus, tazkiyatun nufus, tasfiyatul qulub. Merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh seorang hamba untuk membersihkan rohaninya, untuk membersihkan hatinya, untuk menyaring jiwanya menjadi jiwa yang bersih, jauh dari kekejian dan kemungkaran. Ibadah sholat dapat menjaga dan melindungi eh, pelakunya dari hal-hal yang dimurkai dan tidak diridhoi ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan-perbuatan jahat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ini merupakan tujuan agung dari ibadah sholat yang kita kerjakan minimal lima kali sehari semalam ya lima kali sehari semalam Ia menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar maka kalau kita lihat seorang sudah rusak dan sudah tidak benar sholatnya, maka ini akan berimbas kepada amal-amal yang lainnya. Ya, kepada amal-amal yang lain. Apabila sholat ini dikerjakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Ibadah sholat ini sama seperti kita minum obat. Kalau obat ini kita konsumsi menyimpang dari petunjuk dokter yang telah memberikan resepnya, dia tidak akan mendatangkan kesembuhan, bahkan mungkin mendatangkan penyakit. Jadi sholat itu juga seperti itu. Apabila dilakukan seperti yang dituntunkan seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka salah satu hasilnya adalah salat ini akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan haram dan salah satu di antara tujuan ibadah salat ini adalah untuk agar hamba itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salata li dan tegakkanlah salat untuk mengingatku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat termasuk zikrullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Wa ladzikrullah akbar." Dan zikrullah yaitu salat itu adalah lebih besar. Sebagian mufassirin mengartikan zikrullah di dalam surah Al-Ankabut itu adalah salat karena salat itu merupakan zikrullah. Allah mengatakan wa aqimis salata li Dan tegakkanlah salat, kerjakanlah salat untuk mengingat untuk zikrullah. Jadi salah satu fungsi salat adalah agar seorang hamba itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada penciptanya. Ingat kepada Sang Khalik yang menciptakan dirinya. Ini merupakan hubungan vertikal langsung antara seorang hamba dengan Robnya, dengan penciptanya, dengan mengatur, pemberi dan pencipta segala alam semesta ini berikut isinya. Ikhwan fillah, masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah Jadi itu salah satu fungsi ibadah salat yaitu untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga merupakan salah satu bentuk takarrub pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 eh, afwan ayat 238 sampai 239 Allah mengatakan hafizu 'alas salawat was salatil husna wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat-salat yaitu salat lima waktu sehari semalam dan terutama wassalatil wusta, salat al-wusta. Para mufassirin menyebutkan salatul wusta adalah salat asar. Ada yang menyebutkan salat wusta adalah salat eh, subuh dan asar. Ada yang menyebut salat isya dan salat subuh. Tapi pendapat yang paling masyhur ma'ruf di dalam ayat ini adalah salat asar. Ya ini adalah sholat yang kadang-kadang sering diabaikan dan dilalaikan oleh manusia, yaitu sholat asar. Terutama sholat asar, waqumu lillahi qanitin dan berdirilah kamu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh. Qanitin. Kunut adalah tulul qiyam. Berdiri lama menundukkan diri menundukkan jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan kunut ya dikatakan kunut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ibadah salat ini merupakan takarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah sewaktu dia sujud, yaitu sewaktu dia mengerjakan salat, khususnya ketika dia mengerjakan atau melakukan sujud. Ini merupakan takarruf pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya, apabila seorang hamba, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku se, se sibron yaitu satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta, roan. Dan jika dia mendekatkan diri mendekatkan dirinya kepadaku, ya, satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa yaitu ba'an jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri mendekatkan dirinya kepada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah melalui ibadah salat yang dia kerjakan dan salat ini tidak gugur kewajibannya walau bagaimanapun keadaan hamba itu Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya digugurkan apabila tidak memiliki kemampuan dan kesempatan. Misalnya ibadah puasa apalagi kita tidak mampu, maka kita diperintahkan untuk membayarnya di hari yang lain. Kalau tidak mampu di, di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti ibadah puasa itu dengan ibadah yang lain, yaitu membayar fidyah. Jadi ada gantinya. Demikian pula zakat apabila belum sampai nisab dan haulnya tidak dikenakan kewajiban zakat. Demikian pula haji kalau tidak mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana maka tidak diwajibkan. Akan tetapi ibadah salat tidak gugur kewajiban atas seorang hamba bagaimanapun keadaannya. Bahkan dalam keadaan gawat, genting, darurat, misalnya di dalam peperangan itu tidak gugur kewajibannya. Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw Jika kamu dalam keadaan khauf, takut, mengerjakan sholat itu di jalan aw dengan berjalan atau dengan berkendaraan, di atas kendaraan, itu bagaimanapun posisi dan keadaan kamu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan jika kamu berada dalam kondisi aman, maka ingatlah Allah, yaitu kerjakanlah salat Kama 'allamakum sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kamu yang dahulu kamu tidak mengetahuinya. Yang mana sebelumnya dahulu kamu tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat itu. Jadi ini di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaifiat sholat pada waktu safar, pada waktu perang dan pada waktu aman. Artinya dalam bagaimana bagaimanapun keadaannya kewajiban sholat ini tidak gugur dari seorang. Hingga kalaulah ya, yang dapat bergerak itu hanyalah hatinya, ya, artinya semua badannya lumpuh, tidak ada yang dapat bergerak kecuali hatinya, maka dia sholat dengan hatinya. Kalau yang dapat bergerak matanya, maka dia sholat dengan isyarat matanya. Kalau yang tidak hanya dapat bergerak hanyalah mulutnya, maka dia sholat dengan mulutnya. Itu membaca bacaan sholat. Kalau dia tidak dapat berdiri, dia dibolehkan duduk. Kalau tidak dapat duduk, boleh berbaring. Demikian ikhwanifidin, ya, agung dan pentingnya ibadah sholat ini tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang bagaimanapun keadaannya. Ya, bagaimanapun keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dan ancaman yang sangat uh, keras ya. Uh, e, dan nakir ala man yufarritu fiha Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dan ancaman yang sangat keras dan berat atas siapa saja yang mengabaikannya. Wa haddadal ladina yudhiyunaha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim adaa'u as salata as-shahawati fasawfa yalqauna ghayya." Surat Maryam ayat 59. Allah mengatakan setelah mereka nanti akan datang satu generasi di belakang mereka apa salah yang mana salah satu perbuatan mereka adalah mereka menyia-nyiakan salat mereka mengabaikan dan mereka meremehkan kewajiban salat sebagaimana kita lihat pada hari ini begitu banyaknya kaum muslimin jumlah umat Islam di kota ini maupun di tempat-tempat yang lainnya kalau nanti berkumandang azan zuhur misalnya dapat kita hitung berapa yang ikut sholat duhur. Ya, dan berapa yang berada di luar sana? Lebih banyak di mana? Di luar sana atau di dalam sini? Lebih banyak yang di luar sana. Mereka tidak mengerjakan sholat. Ya, Sebagian orang bahkan hanya sholat dua kali dalam setahun. Yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ada yang sholat seminggu sekali, yaitu sholat Jumat plus Idul fitri idul adha. Nah itulah kondisi dan gambaran kaum muslimin pada hari ini yang me, mereka mengabaikan dan menganggap remeh, ya, mandang enteng urusan solat ini. Dan ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah katakan di dalam Al-Quran bahwa nanti akan ada akan datang satu generasi فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ mereka menyia-nyiakan salat dan mereka mengikuti syahwat mereka, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayyan dan mereka akan mendapatkan kesesatan akibat dari perbuatan mereka itu. Jadi ancamannya adalah ghayyan. Sesat, tersesat, dihalang dari kebenaran, terhalang dari kebaikan bagi siapa saja yang menyia-nyiakan ibadah salat. Karena kalau seorang hamba berani menyia menyanyiakan sholat, maka amal-amal yang lainnya dia lebih berani untuk dia tinggalkan. Dia lebih berani untuk dia sia-siakan. Ya, nah demikian. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5 Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu dan celakalah orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat mereka. Ini ancaman terhadap orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya tidak seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalai di dalam sholatnya, artinya di sini dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, atau dia mengabaikan, ya misalnya dia mengulur-ulur waktunya sampai keluar waktu, atau dia sholat di ujung waktu dengan cepat dan terburu-buru, Ya, karena biasanya kalau sholat itu dikerjakan di ujung waktu, maka sholat itu dikerjakan dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, karena sudah hampir kehabisan waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sholat yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seseorang minta wasiat kepada beliau, maka Nabi berkata kepadanya, Idza kuntum ila sholati fasalli sholatan wajhi. Jika kamu berdiri mengerjakan salat, maka salatlah seolah-olah itu adalah salat perpisahanmu. Itu salat terakhirmu. Sehingga kita betul-betul khusyuk seolah-olah kita tidak dapat kesempatan salat kecuali saat itu. Nah, kalau kita dapat menghadirkan salat seperti ini di dalam setiap solat kita, ya mudah-mudahan kita akan menggapai kehusukan kita betul-betul dan sungguh-sungguh karena kita merasa ini adalah sholat terakhir kita ini adalah sholat terakhir yang dapat kita kerjakan demikian yang menimbulkan masyarakat muslimin ya karena uh, ibadah sholat ini adalah al-umurul kubra allati tahtaju ila hidayatil khassah Sholat itu adalah perkara besar yang perlu hidayah khusus maka kepada anak-anak cucu kita kita perlu meminta ya, untuk anak-anak cucu kita agar menjadi orang-orang yang sholat dan dibuka, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengerjakan sholat. Ya. Maka perhatian kita khususnya kepada anak-anak terhadap ibadah sholat ini harus ekstra besar. Dan itulah yang telah diteladankan kepada kita oleh kekasihnya, khalilnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dirinya dan anak keturunannya sebagai generasi yang menegakkan salat. Ya. Hina sa'ala Ibrahim rabbahu ayyaj'alahu huwa wa dzurriyyatahu muqiman laha. Nabi Ibrahim minta kepada Allah di dalam doanya Ya, ya agar dirinya dan anak keturunannya dijadikan sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Ya Rabbi, jadikanlah aku menjadi orang-orang yang menegakkan salat termasuk orang yang menegakkan salat demikian juga dari eh, anak-anak keturunan dari generasi-generasi penerus anak cucu ya dan ini adalah pesan yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya as-salat as-salat dan inilah yang terakhir kali disaksikan oleh Nabi dari umatnya yaitu ketika beliau menyingkap tabir dan melihat kaum muslimin mengerjakan salat kepada Nabi Muhammad Nabi Ibrahim berdoa minta untuk dirinya dan anak keturunannya agar menjadi orang-orang yang salat. Maka kita perlu ya memperhatikan ibadah-ibadah salat diri kita dan juga anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, anak cucu kita. Bagaimana salatnya? ya senantiasa diingat diingatkan dan senantiasa harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Nabi meminta untuk keturunannya. Anak Nabi, keturunan Nabi. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita bukan Nabi, anak kita bukan anak Nabi juga tentunya. Ya, maka kita lebih berhak untuk meminta ini kepada Allah Subhanahu Lebih patut untuk meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang menegakkan salat ya, dan memperhatikan ibadah salat mereka. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ya keluargamu, anak istrimu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Bersabarlah kamu di dalam menegakkan Dalam melakukan mengerjakannya. Ini adalah perintah kepada setiap kepala keluarga ya kepada kepala rumah tangga, para suami untuk memperhatikan ibadah sholat keluarganya. Ya, anak istrinya. Mulai dari pelaksanaan sholat itu sendiri, apakah dia mengerjakan sholat atau tidak, Kemudian juga cara sholatnya. Bagaimana cara sholat? kalau ada hal yang perlu diluruskan, kalau ada hal yang perlu dibetulkan, kalau ada hal yang perlu dikoreksi, maka dia harus memperbaikinya. Demikian kepada Fitin Mas. Dan istiqomah di atasnya. Ya. Senantiasa mengingatkan. Ya kadang-kadang ya, namanya juga manusia kadang-kadang lalai, lengah, leler kan begitu ya. Sudah hampir keluar waktu tapi belum kerjakan sholat mungkin karena lupa maka di dalam satu keluarga, dalam rumah itu harus saling mengingatkan tentang sholat ini, saling berpesan untuk menegakkan ibadah sholat. Demikian pula di dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang sampai kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan dan keagungan ibadah sholat ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabal radhiyallahu anhu dia mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru. Bahwa satu hari di dalam satu safar perjalanan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari itu kebetulan aku dekat dengan beliau. Ketika itu kami sedang berjalan. Fakultu, dalam perjalanan itu aku berkata, bertanya kepada Nabi. Jadi tidak lupa Muaz di sela-sela safar ini menuntut ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan dekat dengan Nabi dalam perjalanan tersebut, maka beliau memanfaatkan kesempatan itu untuk menimba ilmu dengan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan para sahabat adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kedalaman ilmu mereka, kebersihan hati mereka, dan lurusnya pikiran mereka. Kalau kita teliti dan kalau kita selidiki, kita periksa di dalam as-sunnah maupun di dalam Al-Quran, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Maka para sahabat bertanya tidak banyak-banyak. Dan pertanyaan yang tidak banyak itu adalah pertanyaan yang bermanfaat. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa Nah, Muaz bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbir bi 'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku Jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ya urusan masuk surga dan selamat dari neraka adalah urusan yang besar kepada kita. Bahkan urusan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ya, siapa saja yang mengenal Allah dan Rasulnya tentu bersedia untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Karena kalau minta surga saja tidak berlindung dari neraka itu kurang lengkap. Ya, maka dalam banyak hadis doa Nabi senantiasa menggabungkan dua itu. Allahumma inni as'aluka al janna wa a'udzu bika minan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab adzaban nar. Tidak lupa kita berlindung dari adab neraka. Bahkan di dalam beberapa doa Nabi berlindung secara khusus dari adab neraka, adab kubur, adab jahanam. Maka uh, di sini Muaz bertanya kepada Rasulullah sebuah amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Muas mengatakan bi amalin satu amal, tapi Nabi nanti menjawab lebih dari satu amal. Nah ini artinya kadang-kadang seorang guru berikan jawaban lebih daripada yang ditanya. Ya, misalnya kita bertanya tentang satu masalah, tapi jawabannya melebar, ya sampai kita dapat faedah banyak masalah dari situ. Nah seperti itulah yang terjadi di sini Mu'ad bertanya kepada Nabi satu amalan yang dalam ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka Nabi berkata kepadanya, "Laqad sa'altani an adim." Sungguh wahai Mu'ad, kamu telah bertanya kepadaku tentang suatu perkara yang sangat agung, sangat penting, sangat urgent. Wa inna la yasir ala man yassarahu Allah alaihi. Sungguh perkara itu adalah perkara yang mudah Tapi bukan berlaku secara mutlak Mudah bagi yang dimudahkan Bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka masuk surga itu gampang-gampang susah Kalau sudah digampangkan oleh Allah dimudahkan mudah Tapi kalau sudah disulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadi sulit di Allah Allah la sahla illa man ja'atahu sahabat. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Nah maka Nabi mengatakan di sini wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Sungguh itu adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik itu la ilaha illallah itu yang pertama ini adalah kunci surga ya kunci surga adalah la ilaha illallah tidak akan mungkin seorang hamba masuk surga mencicipi surga bahkan mencium bau surga tanpa kalimat la ilaha illallah. Bagaimanapun baiknya seseorang, hidupnya di dunia, sosialnya tinggi, suka bantu, infaknya, sedekahnya luar biasa. Bagaimana kita lihat beberapa orang-orang kafir yang eh, kita katakan eh, kegiatan sosialnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, ya sampai mungkin sampai terliunan miliaran dia sedekahkan hartanya. Dan memang dia orang kaya, tapi sayang dia tidak punya la ilaha illallah. Maka amalnya itu tidak bermanfaat sedikit pun baginya di akhirat. Walaupun mungkin bermanfaat baginya di dunia, tapi yang jelas pasti tidak bermanfaat baginya di akhirat karena dia tidak punya la ilaha illallah. Maka beruntunglah kita yang punya la ilaha illallah, karena sedikit kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lipatan yang hanya Allah yang tahu. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang non muslim kepada masyarakat. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat. Engkau menegakkan salat, engkau menaikkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau mengerjakan haji ke Baitul Haram. Tsumma Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan ilmu kepada Muaz. Kemudian Nabi berkata, "Ala duka, ala abwabil khair?" Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nabi mengatakan, "As-saumu junnah." Wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil Pintu-pintu kebaikan itu yang pertama adalah puasa. Puasa itu adalah perisai. Puasa adalah perisai. Ini dari sisi jasmani dan rohani. Ya, puasa itu memang perisai dari sisi jasmani dan rohani. Dari sisi dari sisi eh, rohani tentunya ya. Puasa itu dapat mencegah kita, dapat meredam syahwat kita, dapat menahan gejolak nafsu kita hingga rohani kita menjadi lebih bersih. Hati kita menjadi lebih bersih, tertahan dari kata-kata yang keji dan mungkar, dari perbuatan buruk. Maka ini adalah junnah pelindung perisai bagi rohani kita. Memproteksi hati kita dari penyakit-penyakitnya. Dan puasa juga junnah, perisai dari penyakit-penyakit jasmani. Maka sudah diteliti menunjukkan salah satu kunci hidup sehat adalah berpuasa. Ya minimal puasa tiga kali dalam tiga hari dalam satu bulan. Atau kalau lebih penyakitnya agak kronis sedikit, puasa Senin Kamis. Kalau penyakitnya agak parah sedikit lagi, mungkin bisa naik puasanya puasa daun Puasa merupakan salah satu terapi penyembuhan penyakit jasmani. Dan itu sudah diteliti oleh para pakar kesehatan. Ya, salah satu cara yang paling aku mujarab untuk menyembuhkan banyak penyakit-penyakit jasmani terhadap bisa menderita gula atau menderita kolesterol, asam urat, apapun penyakitnya, maka coba terapi dengan ber berpuasa. Jadi samping itu tentunya ibadah kita kerjakan dengan niatan ibadah. Namun di sana masih ada manfaat-manfaat lainnya. Salah satunya adalah junnah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mencegah. Karena junnah itu artinya wikoya, proteksi, melindungi diri kita dari berbagai macam keburukan, rohani maupun jas, jasmani maupun jadi kita saksikan realita, kenyataan banyak orang-orang yang sehat itu karena mereka rajin berbuat. Jauh dari penyakit-penyakit yang banyak menyerang eh, manusia sekarang ini, karena manusia sekarang ini dibunuh dengan makanan penyakit begitu. Ya bukan karena nggak makan. Banyak manusia mati sekarang ini karena makanan. Ya bukan karena nggak makan. Itu makanan-makanan yang tidak sehat. Namanya juga sudah jangkut. Artinya apa? Sampah. Jadi dia makan sampah. Akhirnya apa? Akhirnya rusaklah lagi itu. Maka salah satu jumlahnya adalah yang berpuasa. Jadi itu dapat menahan selera makan yang berlebih-lebihan, ya dapat apa namanya menjaga lambung kita agar bersih, khusus kita menjadi bersih, mengistirahatkan mengistirahatkan beberapa organ-organ dalam dari kerja-kerja yang berat dengan ibadah puasa. Tapi juga harus benar ibadah puasanya. Ya, jangan ya, sahurnya satu meja makan, bukanya bukan satu lagi dua meja makan, dan selesai selesai bukanya. Nah ini tentunya dengan cara yang di apa namanya contoh dari Nabi SAW. Ya, jangan berlebih-lebih. Bukan artinya buka puasa malam dendam kan gitu. Nah, itu tidak jadi jutaan lagi dengan itu. Jadi puasa itu sunnah. Sedekah itu tutfiul khati'ah, kamu yutfiul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi salah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita adalah dengan bersedekah. Ya, sedekah di sini maksudnya adalah sedekah harta ya Karena kalau dikatakan sedekah itu kan luas maknanya berhubungan intim dengan istri juga sodakoh, senyum kita di hadapan saudara kita juga sodakoh, kata-kata baik yang kita uh, tuturkan kepada lawan bicara kita itu juga merupakan sodakoh, kita bantu orang lain itu sodakoh, misalnya mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya itu sodakoh, menunjukkan orang buta itu sodakoh, bahkan Nabi mengatakan kita mencegah diri kita dari perbuatan jahat dari perbuatan usil, jahil, mengganggu orang, itu juga sodako. Jadi sodako itu luas pengertiannya, namun yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah sodako harta. Ini merupakan salah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Mengikis kerak-kerak dosa yang ada pada diri kita. Yang pertama banyak kesalahan itu bersumber dari harta banyak dosa-dosa itu. Sumbernya malapetakannya dari harta. Manusia bertengkar gara-gara harta. Suami istri cerai, tengkar hebat, bahkan sampai kepada perceraian kadang-kadang juga masalah harta. Bahkan antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak bisa berkelahi, putus hubungan gara-gara harta. Antara saudara kandung putus hubungan gara-gara harta, apalagi harta warisan. Iya kan? Harta warisan itu sumber banyak pertengkaran. Jadi harta ini memang menjadi sebab penyebab terbesar manusia itu terpincir ke dalam dosa ketamakan ya seorang hamba kepada harta itu merupakan salah satu malapetaka penyebab dia terperosok terjerumus tersungkur dalam lembah dosa silakan lihat mungkin diri kita bisa menjadi cerminan. Bagaimana kita banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini ketika apa? Ya, hukum dunia, cinta harta, ya, harta ini telah mendominasi hati kita. Kita menjadi gelap mata, kadang-kadang juga persahabatan dengan mudah kita putuskan gara-gara harta juga, kan begitu ya? Jadi penyebab ya, terbesar manusia itu terjerumus dalam dosa bahkan dalam dosa yang terbesar yaitu syirik itu gara-gara harta. Ya, coba lihat orang-orang yang ingin dagangannya laris, akhirnya datang ke dukun, ingin dapat apa namanya? jimat-jimat ajian-ajian, semuanya gara-gara harta. Persaingan berlomba-lomba dalam berebut-rebut harta ini juga merupakan penyebab orang itu jatuh ke dalam dosa. Disantetlah lawan dagang dan begitu Akhirnya jatuh dalam syirik kecil, Masya Allah. Itu syirik. Apalagi dosa-dosa yang lain di bawah syirik. Lebih gampang lagi. Terjerumus ke dalamnya karena harta. Maka salah satu cara membersihkannya adalah yaitu kecintaan kita kepada harta ini. Ya. E, Mabuknya seorang hamba kepada harta ini adalah dengan apa? Dengan banyak ber bersedekah. Ya, ketika kita bersedekah muncul kesadaran, nah ini kami bukan harta saya. Ada hak orang lain di sini. Hidup ini harus berbagi. Ya, jangan dinikmati sendiri. Ini bukan hak saya. Saya hanyalah seperti sebatang pipa yang hanya mengalirkan air bukan milik saya. Jadi dia akan eh, membersihkan, ya, ketamakan itu dari hak kepada hartanya. Nah, dengan ber bersedekah yang mengikuti masyarakat Bukan seperti falsafah sedekah yang di yang di apa namanya dimotivasikan sebagai orang sedekah seribu dapat dua ribu sehingga orang bersedekah bertambah gila harta yang dipimpin masyarakat bertambah apa namanya kita akan pamak dia kepada harta kenapa karena sodakohnya itu untuk menambah hartanya maka dia ditarik kalau sedekah satu juta nanti dapatnya dua juta begitu begitu dapat dua juta dia sedekah empat juta dengan harapan dia dapat berapa? 8 juta. Begitu dapat 8 juta dia sedekah 10 juta. Ketika dia sedekah 10 juta, dia tidak dapat apa-apa. Akhirnya dia nggak sedekah lagi. Misalnya, itu Dia pun berkata nyesal Nama sedekah. Kenapa? Karena yang kurang itu saja lebih banyak. Apa lebih mas? Ini adalah motivasi sedekah yang keliru. Memang sedekah itu banyak manfaatnya, kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Maka Nabi ketika menyuruh orang bersodakoh, tidak diiming-imingi dengan balasan segera. Balasan di dunia, tapi balasan di di akhirat. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang yang bersodakoh itu dapat balasan langsung di dunia, tapi jangan itu yang dia kejar. Karena kalau hanya mengejar keuntungan dunia dengan sodakoh, maka orang Cina pun tahu itu. Gak perlu agama orang pun tahu itu bahwa sodako itu akan mendatangkan keuntungan, akan mendatangkan kebaikan. Memberi, niscaya kamu akan diberi. Semua orang tahu itu, Iman Ibn Taimiyah. Jadi sodako itu tujuannya bukan untuk ya justru apa namanya memupuk dan me menyuburkan cinta dunia, gila harta di dalam hati kita. Itu salah. Justru untuk membersihkannya, ya, membersihkan gerak-gerak dosa itu khususnya kecintaan seorang hamba kepada harta. Wassalatu rajuli jawabiyyin dan salah satu amalan pintu-pintu kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatnya seorang hamba itu di tengah malam, yaitu salat malam. Ya, salat yang agung dan utama setelah salat-salat fardu ini berdasarkan kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah sholat yang utama sholat sholat fardu adalah sholat malam hingga Nabi khawatir ketika para sahabat mengikuti beliau sholat ini diwajibkan beliau sholat malam ini karena agungnya kedudukan sholat malam ini dan sholat itu lebih banyak diwaktukan dikerjakan di malam hari sholat wajib juga di kedua penghujung malam, yaitu pada waktu maghrib dan subuh dan sholat isya. Jadi tiga waktu dikerjakan berkaitan dengan malam dan cuma dua waktu yang betul-betul di siang hari, zuhur dan asar atau Jadi sholat malam ini sangat banyak keutamaannya, sangat agung kedudukannya di dalam Islam. Tsumma kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tentang junubuhum 'anil madaji'i ya lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ini adalah satu kinaya. Lambung jauh dari tempat tidur artinya di mana lambung itu bukan di dekat meja makan, tapi mengerjakan sholat maksudnya ya Ini adalah kinaya. Jauhnya lambung mereka dari tempat membaringkan mereka, dari tempat tidur mereka, yaitu dikarenakan mereka mengerjakan ibadah sholat, sholat malam, ya. Jadi itu salah satu amalan yang e, dikatakan Abu khair, pintu-pintu ke kebaikan. Tumakal. kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbiruka kabiru asil amri wa 'amuduhu wa dirwatu sanami?" Maukah aku beritahu kamu kepala dari semua urusan, itu puncak dari semua urusan, dasar dan kepalanya, tiangnya dan puncaknya. Kultu bala ya Rasulullah. Maka Muaz mengatakan tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan Rasul Amri al-Islam. Kepala dari semua urusan itu adalah Islam, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana kita sebutkan, apapun tidak akan berarti tanpa la ilaha illallah. Bahkan hidup ini tidak ada artinya tanpa la ilaha illallah. Maka orang yang belum la ilaha illallah hidupnya belum berarti sampai sekarang. Kapan Ikhwan fillah Itu rasul amr. Rasul amri al-Islam. Kepala dari semua urusan itu adalah Islam. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa amud wa salat dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Pondasinya ya adalah salat. Wa dirwatu saya jihad dan puncaknya puncak amalan di dalam Islam adalah jihad di sabilillah. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwa sholat itu merupakan tiang dari agama Tiang dari Islam itu adalah sholat. Ya, adapun hadis yang mengatakan as salatu imanuddin, imanuddin itu tidak ada hadis yang bunyinya seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, ya, betul bahwa sholat itu merupakan tiang yang agama. Ya, wa'amuduhu dan yang adalah yang menegakkan agama seseorang itu adalah sholat. Kalau tidak sholat dia maka tidak ada bangunan yang berdiri sebenarnya. Tidak nampak Islamnya. Tidak nampak bangunan Islamnya apabila dia tidak mengerjakan sholat kepada Nah demikian penting urgensi dari ibadah sholat di dalam Islam. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadis sahihah Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-salatu Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Itu berkaitan dengan hablun minallah, ibadah. Ibadah pertama yang akan dihisab adalah salat. Ya, dari sekian banyak jenis-jenis ibadah yang akan dihisab nanti yang pertama dihisab adalah salat. Dihitung salatnya. Ya. Dilihat apakah dia termasuk ahlus salat atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian dilihat bagaimana sholatnya. Apakah dia termasuk orang yang beruntung dengan sholatnya atau orang yang celaka dengan sholatnya? Apakah dia termasuk bahwa itu musallin? Nah, kalau dia termasuk orang-orang yang kuat akhlak mukminun, Orang-orang yang apa namanya? sholatnya khusyuk, ya. yang ahmad sholat di khusyuk. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu orang-orang betul sholatnya. Ini dilihat lagi kadar kekhusyukannya berapa. Hingga Nabi mengatakan ada orang yang keluar sholat cuma mendapatkan seperempat dari ibadah sholat. Ada yang keluar membawa seperdua, ada yang membawa seperdelapan, sepertujuh, ada yang membawa sepersepuluh. Ya, bahkan ada yang orang yang keluar dari sholatnya dia tidak membawa apa-apa. Yaitu 0 persen. Ada yang dapat 10 persen, ada yang dapat 20 persen. Nanti akan dihisap pada hari kiamat. Dia termasuk orang yang dapat berapa persen dari setiap sholat yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, para salaf dahulu, mereka adalah orang-orang yang tekun mengerjakan sholat. Namun demikian, mereka tidak pernah ya merasa e, kita katakan unggul dengan sholat yang mereka kerjakan. Bahkan mereka senantiasa takut karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak tahu apakah sholat mereka akan bernilai nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat mereka diterima, berkenan dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka senantiasa takut. Jadi, amal yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Dilihat dihitung salatnya Ini berkaitan dengan amalul Allah, hubungannya kepada Allah, Adapun perkara pertama yang akan dihisab berkaitan dengan hablul minan nas adalah masalah darah. Ya. Masalah darah. Itu yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat berkaitan dengan hablul minan nas. Apakah hamba ini punya hutang darah dengan orang lain? Baik langsung maupun tidak langsung. Ada orang yang hutang darah dengan lain secara tidak langsung. Misalnya apa? Dia menjadi penyebab ya, hilangnya banyak nyawa manusia. Mungkin gara-gara fatwanya, gara-gara ucapannya, hingga bermatian manusia gara-gara itu. Memang tidak langsung dia membunuhnya, tapi dia menjadi perantaranya. Jadi siapa saja yang punya kaitan darah dengan orang lain, ini yang pertama kali ini, Dia tidak akan lolos dari peradilan ini. Baru kemudian masalah harga diri, apakah dia punya hutang kezaliman berupa harga diri terhadap orang lain, kehormatan dia merobek kehormatan orang lain. Kemudian baru masalah harta, apakah dia punya sangkut paut harta dengan orang lain yang paling penting Nah ini yang berkaitan dengan hablun minan Adapun yang berkaitan dengan hablun minallah yang akan per, yang pertama kali yang akan dihisap nanti pada hari kiamat adalah sholat seorang Fa'in fa'in solah fa'in solahat solah sa'iru amali wa'in fasadat fasada sa'iru amali jika bagus solatnya, maka baguslah seluruh ini adalah pertanda baguslah seluruh amalnya. Jika rusak solatnya, ini adalah pertanda rusak rusaknya amal-amalnya yang lain. Itu ibadahnya yang lain. Jadi ukurannya adalah solat. Kalau orang itu sudah kita lihat serius solatnya, Betul-betul, sungguh-sungguh sholatnya dalam arti kata dia cocokkan sholatnya dengan sunnah Nabi. Ini adalah pertanda. Coba lihat orang yang bagus sholatnya, dia juga amalnya yang lain, maka dia akan mengikuti bagaimana dia mengerjakan sholatnya. Tapi kalau orang yang sholat asal-asalan, amal yang lain juga asal-asalan. Karena sholatnya juga asal-asalan. Kalau sholatnya itu hasil meniru-meniru orang, maka amal yang lain juga setali tiga uang. Ya seperti itu juga. Tapi kalau kita lihat seorang yang sudah memang serius memperhatikan urusan sholatnya, maka ini akan menular kepada amal-amal yang lainnya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang dapat hidayah sunnah, maka kita lihat perubahan pertama yang nampak pada diri orang ini adalah sholatnya. Ya, sholatnya sudah berubah. Sudah tidak lagi asal-asalan. Dulu kan dia sholatnya asal-asalan dalam arti kata dia sholat itu ya memang bukan karena belajar, nggak tahu dia sunnahnya bagaimana. Asal-asal saja lah lihat orang begini, begini yang dilakukannya. Lihat orang begitu, begitu yang dilakukannya. Ya, nah seperti itu. Dulu sebelum dia mengenal hidayah sunnah. Nah, ketika dia sudah mengenal hidayah sunnah, maka amal pertama yang akan dirobahnya adalah ibadah sholat. Sholatnya sudah berubah. Enggak lagi seperti dulu. Tahu dia di mana, bagaimana cara mengatakan ketika takbir. Sudah takbir tahu dia di mana dia meletakkan kedua tangannya. Tahu dia apa yang dibacanya. Tahu dia bagaimana cara ruku, cara sujud. Berubah salatnya Walaupun perkara-perkara lain belum berubah, Misalnya apa? Jenggotnya masih masih kecil, ya celananya mungkin dia ya masih isbal dan mungkin belum belum mampu untuk membunuh syahwat merokoknya. Ya, mungkin kan? Kita lihat tapi sholatnya sudah sunnah. Wah, berawal dari apa? Sholat kepada nanti akan menular kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi Nabi mengatakan, jika baik sholatnya, sholat hasairu amali, maka akan baik amal-amalnya yang lain. Sholatnya akan menularkan kebaikan bagi dirinya di dalam perkara-perkara yang lain. Maka kalau kita lihat orang yang sudah berubah cara beragamanya, maka yang pertama berubah itu adalah cara sholatnya, Mulai dari cara sholatnya. Yang terakhir berubah tahu Yang terakhir berubah apa? Yang terakhir berubah adalah tabiat. Nah ini bisa berubah. Jadi sudah lama ngaji sunnah kan gitu ya. Sudah bertahun-tahun ya tabiat tetap tabiat kan gitu ya. Walaupun semuanya sudah berubah perlahan perlahan-lahan sedikit demi sedikit mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, ya, mulai dari cara-cara zikir dan doanya, kan begitu ya, kehidupannya, penampilan lahirnya berubah, semuanya berubah sedikit demi sedikit, tapi satu yang terlambat berubah, mungkin inilah yang terakhir berubah yaitu tabiat. Ya, tabiat ini yang tetap <laughs> gitu ya. Kadang-kadang susah untuk berubah kecuali ilmu man rahimah kecuali orang-orang yang di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sairu amali jika rusak sholatnya, ini adalah pertanda yang lain juga rusak. Coba lihat orang yang sembarangan sholatnya. Lihat amalnya yang lain. setali tiga uang juga. Lihat puasanya, lihat pikirnya, lihat doanya, lihat penampilannya. Jadi ukurannya itu sholat. Di akhirat juga seperti itu. Ya ketika dihisap nanti, kalau bagus sholatnya, ini pertanda bagus amalnya. Kalau rusak sholatnya, ini adalah pertanda rusak juga amal-amal yang lain kepada diri Maka dari itu Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggambarkan sholat itu, terutama sholat lima waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu seperti sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Nabi mengatakan, "Ara'aitum itu melawan akhar bibabi ahadikum yakhtasilu fi kulla yawm khamsa maka kullu dhalika yubqi min dararihi Bagaimana menurut pendapatmu jika ada sungai di depan pintu rumahmu kamu mandi situ setiap hari lima kali di sungai itu apakah masih tersisa kotoran pada badanmu pada tubuhmu Kalau para sahabat menjawab lah la la yubqa min Tidak, tidak akan tersiksa, tidak akan tersisa satupun kotoran pada tubuhnya. Itu kalaulah dia hanya mengerjakan sholat lima waktu. Bagaimana kalau selain sholat lima waktu dia tambah dengan sholat-sholat yang lainnya? Bertambah bersih, kan begitu ya? Diiringi dengan sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat malam, sholat isra, sholat duha, tahiyatul masjid, sholat Istighfar, sholat taubat dan banyak lagi sholat-sholat yang lain yang bisa dikerjakan, tentunya bertambah bersihlah hamba ini ya, ya, ya, Kemudian Nabi mengatakan pada nikah itu salawatil khams yamullahu Allah khotoya. Seperti itulah dia sholat lima waktu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa dan kesalahan seorang hamba. Jadi sholat ini juga merupakan salah satu uh, amalan yang dapat menghapus dosa. Ya, tapi tentunya yang dihapus oleh sholat adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu tidak akan terhapus dengan amalan apapun kecuali satu amalan yang dapat menghapus dosa besar. Amalan apa itu? Amalan taubat. Dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan satu amalan. Adapun dosa-dosa kecil dapat terhapus dengan banyak amalan. Dengan sedekah ini, dengan puasa, dengan diri dan dengan kebaikan yang kita kerjakan itu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Itu dosa-dosa kecil dapat terhapus dengan banyak amalan, tapi dosa besar tidak terhapus kecuali dengan satu amalan yaitu amalan taubat. Dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahtarikun, tahtarikun. Ya, tahtarikun ihtiraf di sini maksudnya ihlal. Artinya adalah istihqaqul halal li ittirabiz dzunub wal adam. Kamu berhak dapat kebinasaan karena dosa yang kamu kerjakan. Itu artinya tahtarikun, ihtiraf. Itu kamu binasa karena dosa, kamu binasa karena dosa. Kamu mendapatkan kebinasaan karena dosa yang kamu lakukan. Karena dosa itu pasti membawa kebinasaan. Ya, dosa pasti membawa kebinasaan. Fa'ilah idza itu subha wa Namun ketika kamu mengerjakan salat subuh, salat subuh itu membersihkannya. Menjadi kapal membersihkan dosa-dosa kita. Tumma tahtarikun tahtarikun. Kemudian kamu kembali binasa karena dosa. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari dosa. Ya, karena memang setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Fa idza sallaitum adh-dhuhra wa Nah, ketika kamu mengerjakan salat tuhur, dosa-dosa itu pun dibersihkan oleh salat tersebut. Tumma tahtarikun tahtarikun fa idza mul asra wa salatha. Jadi salat lima waktu, ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu dapat menghapus dosa kita. itu mul isya apabila kamu mengerjakan sholat isya ghasalatha sholat isya itu akan menghapus dosa yang kamu kerjakan sebelumnya antara maghrib dan isya. Tsumma tanamun fala yuktab alaikum hatta tastayidu. Kemudian kamu pergi tidur setelah sholat isya tidak ada ditulis sedikit pun atas kamu dosa jika kamu bangun bersih dengan dengan sholat yang kita kerjakan. Tapi ini ingat, ini hanya berlaku bagi dosa-dosa kecil. Dan ini juga berlaku bagi orang yang betul sholatnya. Tapi sholat saja membawa dosa, bagaimana sholat ini dapat membersihkan dosa? Sholatnya saja membawa dosa, Bagaimana pula sholat ini dapat membersihkan dosanya. Kepada Dan sholat ini membawa keuntungan manfaat yang tidak terduga bagi seorang hamba. Karena manfaatnya hanya Allah yang tahu nanti pada hari kiamat. Jadi ini adalah ibadah yang penuh dengan kejutan, yaitu kejutan balasan. Kita nggak tahu balasan apa yang Allah berikan dengan sholat yang kita kerjakan. Kalau itu berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah terima salat kita. Menjadi amal kebaikan bagi kita, ini nilainya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana rajulani akhwani." Dulu ada dua orang yang bersaudara. Fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi arba'ina lailah. Salah satu dari keduanya mati duluan. Ya. 40 ya. hari lebih dulu mati meninggal wafat. Fadzukirat fadilatul awal minhuma inda Rasulillah saw. Lalu disebutkanlah keutamaan orang yang mati duluan itu, yang wafat duluan itu di sisi Rasulullah saw. Bahwasanya yang mati lebih dulu itu, yang wafat lebih dulu itu punya kelebihan ini, ini, ini dan ini. Banyak kelebihannya rupanya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alam yakunil akhar musliman?" Bukankah yang mati terakhir yang 40 hari kemudian baru mati itu juga seorang muslim? Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Wa kana la ba'sa Ya, dia seorang muslim juga ya Rasulullah, tapi la ba'sa La ba'sa menjelaskan keadaannya yaitu yang dia ya, normal-normal saja, tidak ada kelebihannya, la ba'sa ada satu ungkapan menjelaskan keadaan seseorang dalam bahasa ini. Ya, ini pakai juga oleh para ulama untuk menjelaskan keadaan para rawi. Rawi, kalau dikatakan rawi dalam bahasa ini, yang dipakai lah, tapi tidak unggul banget. tidak hebat, tidak begitu hebat. Tapi bolehlah dipakai. Ya, kira-kira demikian lah maknanya. Jadi dia muslim, ya dia memang muslim ya Rasulullah, tapi muslim seperti biasa, nggak ada lebihnya. Tidak ada kelebihan, tidak ada fadilah, suatu yang prestasi besar yang nampak pada dirinya. Dia muslim biasa, kata mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Wa ma yudrikum ma balamat bihi Kamu tidak tahu bagaimana sholat yang dia kerjakan itu dapat mengangkat kedudukan Dia unggul sholat 40 hari dari rekannya. Yang mati lebih dulu, yang wafat lebih dulu. Dia ukur 40 hari berapa sholat yang dapat dia kerjakan. 40 hari itu, 40 kali 5 berapa? Berapa? Berapa pun? Berapa sholat ya dua 200 dari 200 sholat yang dia kerjakan yang tidak yang tidak sempat dikerjakan oleh saudaranya ini ya, mungkin dia dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang dia kerjakan itu Demikian kepada Nabi. Inna mamatalus salat kama salinahrin azbin ghadrin bibabi ahadikum. Sesungguhnya perumpamaan ibadah solat itu seperti sungai yang tawar airnya, melimpah airnya. Adbin artinya adalah airnya tawar. Ghadrin airnya melimpah. Bibabi ahadikum di depan pintu rumah kamu yang tak yang tahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat yang dia nyemplung ke dalamnya nyebur ke dalamnya itu iktiham iktiham artinya kita masuk sungai itu enggak enggak tanggung-tanggung nyelam begitu itu namanya iktiham enggak ada tersisa sampai sehelai rambut pun kecuali kita apa namanya masuk ke dalamnya basah betul istilahnya apa nyemplung lah begitu ya bukan sekedar mandi bebek begitu di sungai itu. Memang nyemplung begitu. Kalau itu pernah kesembahiran nyemplung itu huru ya enak, segar kan gitu. Semua kena. Nah seperti itulah dia masuk ke dalamnya, menyemburkan diri ke dalamnya lima kali sehari semalam. taro Nabi Zalika Yubki min darani Apakah itu akan menyisakan kotorannya Fa'inakum la tadrun ma balagat bihi salatuhu. Kalian tidak tahu bagaimana salat itu dapat membawanya, dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat kesempatan hidup lebih lama daripada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kesempatan sholat. Walaupun satu sholat bukan dipimpin masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah. Maka dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi mengatakan kana rajulani yang min Bani bin aslam dulu ada dua orang laki-laki dari suku Bani yaitu dari kabilah Mudhara aslama ma'a Rasulillah mereka berdua mendatangi Rasulullah kemudian sama-sama masuk Islam jadi masuk Islam pada waktu yang bersamaan dua orang ini. Dan mereka sebaya. Pas, pasus tidak rumah. Lalu salah satu dari keduanya ini mati syahid lebih dulu. Lebih dulu wafat, wafatnya mati syahid lagi. Dia itu mati di gugur di medan pertempuran. Wa ukhiral akharu sanatan. Sementara yang satunya lagi diberi umur panjang satu tahun. Satu tahun kemudian baru yang yang lainnya itu yang satunya lagi itu wafat. Faqala Talhah ibn Ubaidillah Fara'aitu itu min minhuma udkhila al-jannah qabla as bin Ubaidillah berkata, aku lihat yang terakhir wafat itu dimasukkan ke dalam surga sebelum orang yang mati syahid tadi. Ya dua-duanya masuk surga. Cuma yang terakhir wafat tadi lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid yang lebih dulu wafat tadi wafatnya mati syahid tu lidzalika fa asbahtu itu dia melihat dalam mimpi Tolha bin Ubaidillah melihatnya dalam mimpi dalam mimpi dia lihat itu dia lihat orang yang terakhir wafat lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid yang lebih dulu wafat fa tu pagi harinya Padahal aku tadi kali Nabi. Aku ceritakan mimpi itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Datanglah Talha bin Ubaidillah kepada Nabi ceritakan mimpi tersebut. Ya, Allah oleh Rasulullah atau aku ceritakan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, alaihi qad sama ba'dahu Ramadhan." وصلى ستة آلاف ركعة كذا وكذا ركعة صلاة ya kan itu bukan suatu hal yang aneh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kalaulah orang yang terakhir wafat itu lebih dulu dimasukkan ke dalam surga daripada orang yang mati syahid tadi itu bukanlah suatu hal yang aneh itu adalah suatu hal yang lumrah bukankah Orang yang telah kita berkesempatan untuk mengerjakan satu Ramadan, dia unggul satu Ramadan daripada kawannya. Dan bukankah dia telah mengerjakan sholat sampai enam ribu rakaat atau ribu, ribuan rakaat? Sholat selama setahun. Jadi dia punya keunggulan setahun yang diisi dengan ibadah puasa di bulan Ramadan Ya, dia dapat kesempatan satu Ramadan lagi daripada sahabatnya tadi dan dia dapat bulan dia dapat bulan berlipat sholat selama satu tahun. Ya maka seorang muslim tidak boleh minta cepat-cepat mati. Ya Allah kena saya mati. Tidak boleh sekali tidak boleh. Karena kita yang inginnya ya tentunya kita ingin umur kita panjang, aman kita banyak, kan begitu ya. Makin banyak kebaikan, makin banyak manfaat bagi manusia. Maka yang paling ya tidak boleh kita minta kematian dan tidak boleh kita menceburkan diri kita kepada kebinasaan sengaja yang membinasakan diri kita. Ya, maka penting Ikhwanuddin kembali lagi Masalahnya bukan kita takut mati dengan menjaga kesehatan. Ya. Tapi kita pentingnya menjaga jadi orang yang muslim yang sehat dan kuat itu tujuannya agar kita dapat menjaga banyak kebaikan. Ya, coba lihat orang yang tidak menjaga dirinya. Ya, ajal nggak ada yang tahu ibadah Itu kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kan diberi kesempatan untuk berikhtiar. Kalau kita tidak jaga nikmat Allah, nikmat Allah itu bisa dicabut. Banyak sebabnya. maaf selalu sini. Ya, coba lihat orang yang hidupnya sembarangan, Akhirnya apa? Sakit-sakitan, berujung kepada kematian kan begitu ya. Dia nggak jaga dirinya. Dia kipas semuanya kan begitu hancur, hancur, betul-betul hancur. Akhirnya mulai, terkulai. Gak bisa buat apa-apa lagi. Akhirnya apa? gini? Dead. Ya, seperti yang sudah kita sering sampaikan. Ini, ini dari tanah. Ini bukan dari, dari eksperimen, dari baja. Kan? Dari dari baja. Tidak ada. Gitu. Dan ini ada sebab-sebab juga kita menjaga ini supaya ya, kita dapat manfaatkan ini pemberian Allah ini untuk ke kebaikan. Banyak kita lihat orang-orang yang tumbang, yaitu kalau kita selidiki, selidiki, selidiki, ternyata karena kelalaiannya memperturutkan kadang-kadang memperturutkan hawa nafsunya kan begitu tidak menjaga diri. Kita ingin umur panjang, sehat walafiat, segar bugar, kuat, banyak kebaikan yang kita kerjakan, banyak kebaikan yang dapat kita sebarkan. Itu kan harapan kita. Itu kita tidak mau di penghujung usia kita atau belum lagi di ujung kita sakit-sakitan, tergeletak, nggak bisa apa-apa. Ya, nah demikian. Walaupun ya tentunya semua datangnya dari Allah, tapi semuanya itu harus kita upayakan. Ikhtiarnya harus ada. Kalau nggak ada ikhtiar nggak dapat apa Sehat itu nikmat, sama seperti duit. Antum lihat sehat itu seperti lihat duit. Antum mau duit, nggak mau kerja, kapan dapat duit? Demikian juga mau antum mau sehat tapi tidak membayangkan kapan bisa sehat. Kapan dapat manusia muslim. Ya. Jadi demikianlah e, orang ini beruntung dia karena dia dapat usia lebih dari saudaranya selama satu tahun dengan dengan kelebihan masa satu tahun itu dia bisa mengerjakan banyak enam ribu rakaat, bahkan ribuan rakaat. Dia lebih kumpul daripada sahabatnya tadi, Ibnu Ibn Dengan itu dia mendapatkan keutamaan yang lebih di akhirat. Dia dimasukkan surga lebih dulu daripada saudaranya tadi yang bukan main-main saudaranya ini. Saudaranya ini mati syahid, Ibnu Ibn jadi kita tahu bagaimana keutamaan orang yang mati syahid. Baik, nah demikian saja beberapa faedah dan keutamaan dari ibadah sholat yang dikerjakan uh, oleh seorang hamba ya. Dalam hadis yang lainnya juga dengan Salam bin Hasan dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas dia mengatakan sami'tu Sa'dan wa nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun Aku mendengar saat dan beberapa orang sahabat-sahabat Nabi berkata, "Kana rajulani akhwani fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu ada dua orang yang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma afdalu min al-akhar. Yang satu ini lebih utama daripada yang lain. Maklumlah namanya manusia tentunya ada eh, kita katakan kurang lebihnya. Nah ini orang ini ada kelebihannya daripada saudara itu. Fatufi alladhi huwa afdaluhuma. Maka wafatlah lebih dulu pada yang lebih utama dari keduanya. Tsumma umira al-akhar ba'dahu arba'ina laila. Adapun yang kurang utama tadi baru meninggal 40 hari kemudian. Ya, Fadzukira dzalika li Rasulullah lalu disebutkan itu di hadapan Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Alam yang musalli?" Bukankah Orang yang terakhir wafat itu mengerjakan sholat. Qadu bala ya Rasulullah wa kana la Benar ya Rasulullah, tapi dia orang biasa saja. Maka Nabi mengatakan wa ma la yudriku ma bala min salat. Kamu tidak tahu bagaimana keagungan sholat yang dia kerjakan. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengerjakan sholat, maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan itu untuk jemaah sholat Ya, uh, apalagi Rasulullah mengatakan ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi minta wasiat kepada Nabi SAW, tapi dia minta wasiat yang tidak panjang-panjang, susah untuk diingat. Dia minta wasiat yang pendek-pendek saja, yang gampang diingat. Maka Nabi mengatakan kepadanya, ya kita di pasal di fasalli dan wajib. Jika kamu berdiri mengerjakan sholat, maka jadikanlah itu seolah-olah sholat fardu. Qalbi dan muadzin. Seperti sholat orang yang mengucapkan selamat tiga. Muadzin itu orang yang mengucapkan selamat tiga. Nah, jadi Allah. Nah, dibikin saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang menegakkan sholat dan istiqomah menjalankan ibadahnya. Dan selanjutnya kepada para ketua yang ingin bertanya kita eh, buka kesempatan untuk kasih. Eh,